Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad. Syarah oleh yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalal Fauzan atsabahullah. Perhatikan halaman 125. Halaman 125 perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allif atsabahullah Lam ta'mal bihi fil aqidah. Ini kaitannya masalah orang yang hafal Al-Qur'an tapi enggak mengamalkannya. Kaitannya dengan orang yang hafal Al-Qur'an tapi tidak mengamalkannya. Kata beliau lam ta'mal bihi fil aqidah, lam ta'mal bihi fis shalah wasiyam nam wal hajj, lam ta'mal bihi ma yutlab minka min tadannubil muharramat wa fi'lil wajibat. Naam. Artinya apa? Engkau tidak beramal dengannya dengan apa? Al-Qur'an dalam masalah akidah, dalam masalah solat, dalam masalah puasa, dalam masalah haji dan juga dalam perkara yang nah kalau fikum kamu diminta untuk menjauhi perkara yang diharamkan dan juga mengerjakan perkara yang diwajibkan. Simak baik-baik kitabnya yang punya kitabnya. Wa kullun ala hasabi wus'ihi wa qudratih. Masing-masing itu mengamalkannya sesuai dengan upaya dia dan juga kemampuan dia. Wa minna ahadun illa indahu taksir astaghfirullah kata beliau. Kata Syekh Soleh Fauzan, tidak ada seorang pun di antara kita melainkan apa pasti punya kekurangan taksir. Kekurangan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tidak ada yang sempurna, kita semua enggak ada sempurna. Antum kita enggak ada sempurna. Paham ya? Kekurangan pasti ada. Kadang kita semangat, kadang lemah, kadang kita semangat sekali menjauhi perkara yang haram, kadang terjatuh. Itu wajar manusia. Paham ya? Nah, jadi enggak ada yang sempurna ya. Cuman Bukan berarti kita bermudah-mudahan. Paham ya? Kita nggak ada yang selamat dari kesalahan. Bukan berarti bermudah-mudahan untuk melakukan kesalahan, tapi berupaya janganlah sengaja berbuat kesalahan itu loh. Paham ya? Janganlah berbuat sengaja eh, berbuat kesalahan dengan sengaja, tapi berupaya semaksimal mungkin jangan terjatuh dalam kesalahan. Tapi yang namanya manusia suatu ketika keliru, salah itu wajar. Karena tidak maksum gitu loh. Paham ya? Nah, wahana udah ngaji nggak mungkin keliru. Ana udah lama dengan 10 tahun yang lalu udah ngaji ana. Ya, Enggak mungkin keliru, itu berarti ucapan yang batil. Paham ya? Yang namanya manusia selama masih hidup, itu fitnah senantiasa menghantui di hadapannya. Fitnah. Nah, senantiasa ada fitnah, ujian di hadapannya itu. Bisa orang tergelincir, tergeser, terdampar itu masih memungkinkan. Makanya kita dituntut untuk berdoa. Nah, senantiasa berdoa apa doanya itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu jangan dilupakan itu doa penting itu. Wahadat yang membolak-balikkan hati, kokokkanlah hatiku di atas agamamu. Doa yang penting sekali ya, jangan pernah terlupakan ya. Jangan merasa wahana pasti sudah nggak akan tergeser ini. Pasti, wah jangan. nggak ada yang masuk. Ini lihat ya, astagfirullah. Syekh Shalih Fauzan astagfirullah kata beliau. Astagfirullah aku minta ampunan kepada Allah swt kata beliau. Walakin yajibul iltifat ila kitabillah, tapi wajib menoleh kepada Al-Qur'an wal inayah bih dan juga wajib apa? perhatian penuh dengan Al-Qur'an. Walaisal maqsudu, bukan yang diinginkan. At-taghanni bil Qur'an penting ini, bukan yang diinginkan semata-mata apa? Melantunkan, mengindahkan bacaan Al-Qur'an. Paham ya? Antum pandai baca Al-Qur'an, tapi akidahnya rusak, manhajnya enggak lurus, itu berbahaya juga. Paham ya? Orang Khawarij. Ingat enggak kisah orang Khawarij zaman para sahabat bagaimana? Orang-orang Khawarij zaman para sahabat itu, itu hafalannya luar biasa. Para sahabat remehkan mereka. Paham ya? Diajak. Karena apa? Karena hafalan orang-orang Khawarij zaman waktu itu luar biasa hafalannya mutqin, kemudian mereka juga orang belajar. Beda orang Khawarij zaman sekarang. Orang Khawarij zaman sekarang, eh, orang orang Khawarij zaman zaman-zaman model baru sekarang ini beda. Sudah enggak hafal Al-Qur'an, celananya bantolon, paham ya? Enggak punya jenggot, Paham ya? Kemudian mabu-mabuan, eh? dokter dikit jihad, mati syahid, surga berdaus, langsung pakai jubah isinya bom. Paham ya? Nah, suruh maju pemimpin ke depan sana, bom bom diri. Eh, pemimpinnya di belakang, nggak maju duluan, nggak mencontohkan kebaikan. Allah mustahil. Antum dulu yang maju katanya. Meledak sana nanti kami nyusul katanya. Allah mustahil. Ini bedanya khawarij zaman dahulu dengan sekarang. Paham ya? Orang Khawarij zaman sekarang kan modelnya gitu. Paham ya? Doktrin dikit udah dipanas-panasi gitu ya anak-anak muda yang jauh dari ilmu udah terdoktrin. Wal billah, hati-hati. Jangan mudah terdoktrin ini lihat ini. Bukan yang diinginkan cuma semata-mata mengindahkan bacaan Al-Qur'an, buat tahsinul aswat, memperbagus suara, makhraj huruf ya, lantunannya indah masya Allah, bukan itu. Wajalbul mustami'in dan mendatangkan orang yang mendengar, para pendengar banyak sekali, pendengar setia misalkan. Mahadahul maksud, bukan ini tujuannya. Ingat-ingat ya, bukan sekedar hafalan Al-Qur'an. Bukan sekedar suara yang bagus, eh? bukan sekedar tajwidnya yang Masya Allah, bukan. Tapi apa? Amalannya. Itu yang paling terpenting. Wal Qur'anu hujjatun laka alaika. Quran itu hujah untukmu atau malah menghujat dirimu. Itu penting sekali ya, jangan sampai keliru ya. Nah, al maksudu al-amal, Masya Allah sebutan di sini Al maksudul amal, yang diinginkan itu amalan, wal khasyah rasa takut, wal khauf minallahi azza wajal dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana masyaallah. Sesungguhnya orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Disebut nama Allah bergetar, merinding, Paham ya? Kemudian ketika dibatalkan ayat-ayatnya di hadapan mereka bertambahlah keimanannya. Itu orang yang beriman. Paham ya? Naam. At-tilawatu idza sami'ahal mu'min zadatu imanan. Bacaan Al-Qur'an ketika orang mukmin mendengarnya semakin bertambah keimanannya. At-tilawatu idza sami'al mu'min abkathu min khasyatillah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Ini terkadang kita belum bisa ya walaupun kalau mungkin salat sendirian bisa tapi kadang-kadang kita untuk meresapi benar-benar nangis tuh Berat. Ini lihat ini. Bacaan Al-Qur'an eh, apabila orang mukmin mendengarnya bisa membuat nangis orang mukmin tersebut. Karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mungkin kalau sendirian sepi malam hari salat malam bisa menangis. Tapi ketika nambar kalau fikum, nah berbarengan misalkan jamaah kadang kadang sekali, kadang kala apa untuk meresapi itu kadang ada penghambatan yang semisalnya, kadang ada yang bisa menangis. Nah, inilah Tergantung hatinya ya. Terkadang hatinya ada yang sensitif, mudah menangis, meresapi, paham maknanya, paham eh, isi kandungan Al-Qur'an seperti itu. Nah, wa asrat fi dan memberikan pengaruh bacaan tersebut. Wa lihadza kana Rasulullah SAW alaihi wasallam al-Qur'an fi shalah yusmi' yusmi' li sadrihi azizu ka azizil mirjal minal buka. Masya Allah Rasulullah SAW bayangkan ini. Oleh karena ini Dahulu Rasulullah SAW apabila baca Al-Quran di dalam sholat didengar eh, pada didengar eh, di dada Rasulullah itu kedengaran aziz yaitu na kalau fikum nam semacam eh, barakallahu fikum suara apa ya aziz itu semacam suara na barakallahu fikum semacam suara air yang kemericik ya apa apa apa, apa istilahnya bahasa Indonesia apa itu ya ya terdengar Nah, barakallahu fikum eh, suara seakan-akan seperti suara mirjal-mirjal ceret. Suara air yang ada dalam ceret. Paham ya? Nah, jadi suaranya itu nah maksudnya karena apa karena karena menangis itu, menangis itu enam tahu kan kalau menangis suaranya bagaimana? Eh terdengar suara, suara seperti itu. Nah, bagaikan apa? Bagaikan suara air yang ada dalam ceret. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu Naam karena sebabnya beliau menangis ketika mendengar bacaan Al-Qur'an tersebut. Naam, seperti itu. Walamma istama'a ila qira'ati Ibnu Mas'ud min surat An-Nisa dan suatu ketika ketika Rasulullah minta dan karena Rasulullah minta minta untuk apa mendengarkan bacaannya Abdul Mas'ud naam dari surat An-Nisa. Wa wasala ila qaulihi kemudian sampai kepada perkataan Allah Subhanahu wa taala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula syahida maka bagaimana? Ha? Apabila nam kita datang sebagai saksi untuk setiap umat dan kita datang nah barakallahu sebagai saksi untuk mereka. Nah, maksudnya apa? Dan dan datang nah barakallahu fikum eh, menjadikan engkau sebagai saksi untuk mereka. Qala Nabi sallallahu hasbuk yakni kif. Cukup. Qala faltafata kemudian Rasulullah, kemudian barakallahu fikum, Nam Abdullah Mas'ud menoleh dan berpaling. Faida Huta trifan. Ternyata apa? Kedua mata Rasulullah berlinang. Apa itu berlinang? Keluar air matanya. Alaihissalatu wassalam. Dikit lagi, kata ya'mal Qur'an bi qulubil mu'minin idza sami'uh. Demikianlah Nah, amalan Al-Qur'an di dalam hati-hati orang yang beriman apabila mereka mendengarnya. Au talahu athara fihim khaufa. Atau ketika mereka membacanya ada pengaruh pada mereka apa? rasa takut wa khasyatan wa bukaan dan juga memberikan pengaruh rasa takut dan juga menangis. Nah, wa athara fihim amalan salihan dan memberikan pengaruh pada mereka amalan saleh wa qudwatan salihah dan panutan yang salehah. Nah, amma mujaradut tilawah wa tahsinut tilawah wa ma'rifatul qiraat sab' wal 'ashr penting ini. Adapun semata-mata cuman bacaan, bagus bacaannya, kemudian mengetahui qiraat sab'ah, ah. qiraat yang tujuh dia kuasai dia. Bahkan qiraat 10 qiraat dia baca. Tapi akidahnya rusak, manhajnya nggak lurus, eh? senang dengan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara muhdats, perkara-perkara batil, tapi bacaannya luar biasa. Lantunannya lananya sudah. Paham ya? Nah, kalau nah barakallahu fikum lobat juara satu terus. Oh ya, bukan tingkatan bukan tingkat kampung, bukan juara satu-satu RT bukan. Tingkatan kabupaten. Paham ya? Tingkatan kecamatan misalkan. Tapi akidahnya apa? Sufiyah misalkan. Akidahnya apa? Syiah misalkan. Akidahnya apa? Khawarij misalkan waliyadzubillah. Rusak. Paham ya rusak. Nah, barakallahu fi kita lihat ini. Hadza laisa wal matlub. Bukan ini yang diinginkan. Walau annal insana yatluhu bis sab'i qira'at, walaupun orang itu membaca dengan tujuh bacaan, tujuh qira'ah, dua hafal mah, qira'ah sab'ah. Eh? Qulun dia hafal mutqin, riwayat qulun, apa bacaan qulun. Paham ya? Nah, mana juga enggak tahu ya, maksudnya enggak tahu bacaannya cuman sebutkan gitu ya. Nah, kemudian juga nambar kalau fiik, naam qiraah Ibnu Katsir misalkan, hafal dia, Mutqin, wars misalkan. Hafal juga dia. Paham ya? Yang penting apa barakallahu fiik di sini bukan semata-mata bacaan, amalannya yang diinginkan. Nah, yang diinginkan itu amalannya. Kita lihat sini. Barakallahu fiikum al-matlub alamal bil-Qur'an. Yang diinginkan adalah beramal dengan Al-Qur'an. Hadza matlub inilah yang diinginkan. Hadza wal ghayatu minal Qur'an. Inilah puncak daripada Al-Qur'an. Wa amma ta'allumul qira'at adapun mempelajari qiraat bacaan-bacaan Al-Qur'an wa itqanu tilawah dan memutuskan bacaan Al-Qur'an innama hadi wasail faqat ini hanya perantara-perantara saja bukan puncak puncaknya apa berarti diamalkan wallahu a'lam bissawab nasallaha assalamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin